telah bahas Tentang Qaswatul qalb kalbu yang keras. Telah disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab ini sebuah riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan walid Tirmidzi anhu marfu'an la tukthiru al-kalama bi ghairi dzikrillah فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي Artinya dalam riwayat Tirmizi anhu dari Nabi sallallahu alaihi uh, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an marfu'an secara marfu' uh, dari Abdullah bin Umar ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu' la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah jangan kalian memperbanyak kalam ucapan-ucapan bi ghairi dzikrillah dengan selain zikrullah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi sesungguhnya kasratul kalam banyak bicara dengan selain zikrullah adalah berakibat qaswatun lil qalb kerasnya kalbu wa inna ab'adal qulubi minallah al qalbul qasi dan sesungguhnya kalbu yang paling jauh dari Allah adalah kalbu yang keras. Ini sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang salah satu sebab daripada sebab-sebab kalbu yang keras. Secara sanad hadis ini ada kelemahan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan kelemahan hadis ini karena ada seorang rawi yang majhul yaitu Ibrahim bin Abdullah bin Hatib. Namun secara makna bahwa banyak bicara yang itu selain zikrullah merupakan sebab kalbu yang keras telah disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di antara penyebab al-qalb Al-qalbul qasi. Kalbu yang keras adalah banyak bicara selain zikrullah. Perlu diketahui bahwa zikrullah mencakup banyak hal. Tentu ibadah-ibadah dengan lisan seperti baca Al-Qur'an, baca zikir-zikir yang Nabi ajarkan semuanya adalah kalam yang itu zikrullah. Begitu pula amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan. Berbagai macam kebaikan adalah termasuk zikrullah. Melarang dari kemungkaran. Berbagai macam kemungkaran itu termasuk zikrullah. Dan segala hal yang baik yang diridhai Allah Azza wa dari ucapan-ucapan maka mengandung zikrullah. Selain daripada itu, kita perlu berhati-hati. Karena banyaknya bicara. Fudulul kalam. Istilahnya ulama, fudul al-kalam. Ucapan-ucapan yang di luar dari keperluan yang di luar daripada zikrullah maka bisa mengakibatkan kalbu semakin keras Dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah Fa innal ikthar minal kalam Alladhi la hajata ilaihi Yujibu qasawatal qalbi Sesungguhnya banyak bicara Yang tiada perlunya Tiada kepentingannya yakni Selain yang tadi kita sebutkan Dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah maka yujibu qazawatal qalb berakibat kerasnya kalbu oleh karenanya dahulu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dari beliau radhiyallahu an man kathura kalamuhu kathura saqatuhu siapa yang banyak bicaranya akan banyak terjatuh dalam kesalahan Waman kasurat sakatuhu kasurat dunubuhu. Dan barang siapa yang banyak terjatuh dalam kesalahan dalam bicara maka akan banyak dosanya. waman kasurat dunubuhu kanatin naru aula bihi. Dan barang siapa yang telah banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya. Demikian disebutkan oleh sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Di sini juga disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Mengambil kesimpulan dari hadis di atas bahwa min asbab qaswatil qalb di antara sebab-sebab kerasnya kalbu adalah kasratul kalam bi ghairi dzikrillah banyak bicara yang selain zikrullah amma kasratul kalam bi dzikrillah fa innahu kullama aktsaral lisan min dzikrillah lanal qalbu adapun banyak bicara tapi mengandung zikrullah maka semakin banyak semakin kalbu ini lunak dan lembut Wa kullama aktsara bi ghairi dzikrillah qasal qalbu.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 Kemudian uh, <clears throat> di sini di akhir bab ini penulis menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walahu ma'an Jarir radhiyallahu anhu marfu'an man la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa yang tidak merahmati manusia, Allah pun tidak akan merahmatinya. Ini telah kita sebutkan sebelumnya bahwa tidak adanya rahmah menunjukkan kerasnya kalbu berarti orang yang punya kalbu al-qasi yang keras Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebagai faedah tambahan dalam bab ini saya akan bacakan sebagian penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullah tentang sebab-sebab kerasnya kalbu. Beliau ditanya tentang asbab qaswatil qalb. Sebab-sebab kerasnya kalbu. Pak Ajab rahimahullah beliau memberikan jawaban. Asbab qaswatil qalb. Sebab-sebab kerasnya kalbu yang pertama adalah al-i'radu 'anillahi 'azza wa jal. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'du 'an tilawatil Qur'an. Yang kedua adalah jauh daripada tilawatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Washtighalul insan bid dunya. Yang ketiga adalah sibuknya seseorang dengan hal-hal duniawi wa an takuna dunya akbara hammihi wa la yahtammu bi umuri dinihi dan yang keempat yaitu seseorang memandang dunia lebih besar daripada akhiratnya atau menjadikan dunia lebih dia pikirkan, dia utamakan, dia pentingkan daripada urusan agamanya. Nah, di sini beliau menyebutkan empat sebab. Tentu ini bukan pembatas, tapi ini adalah di antara sebab-sebab qaswatul qalb. Sedikit kita mengulangi apa yang beliau sampaikan bahwa di antara sebab utama qaswatul qalb adalah al-i'rad 'anillah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yani berpaling dari zikrullah. Seseorang dengan berpaling daripada zikrullah tentu akan lebih berpikir pada perkara yang lain. Pikirannya akan tersibuk dengan sesuatu yang lain. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam sebuah ayat wa man a'rada an dhikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa dan barang siapa a'rada an dhikri berpaling dari mengingatku fa innalahu ma'isyatan dhanka maka dia akan memperoleh kehidupan yang sempit nah dengan dia berpaling dari mengingat Allah sehingga kalbunya keras sehingga pada akhirnya Allah pun akan menghukumnya karena kerasnya kalbu akan berakibat berbagai maksiat maka Allah akan memberikan hukuman fa inna lahu ma'isyatan dhanka kehidupan yang sempit wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan kami akan mengumpulkan dia di hari kiamat Yani di hari kiamat dalam keadaan buta dia pun mengatakan qala rabbi lima hasyartani a'ma wahai rabbku mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta seperti ini. Waqad kuntu basira, padahal aku dulu dapat melihat. kala Qala kadzalika atatka ayatuna. Maka Allah menjawab, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Maka dalikal yaumatunsa, maka demikianlah engkau pun sekarang dilupakan. Inilah akibat daripada al-i'rad an dzikrillah berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah sifat orang-orang musyrik yang tidak mempan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka karena kalbu mereka keras. Walladzina kafaru amma ungdziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka mereka berpaling. Nah, jadi ini diantara sebab utama kolbu menjadi keras. Yang kedua beliau sebutkan al-bu'd an tilawatil Quran. Jauh daripada tilawatul Quran. Jauh daripada tilawatul Quran. Tidak lagi membaca ayat-ayat Al-Quran. Menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Tentu. Ini akan berakibat kerasnya kalbu. Karena bagi orang-orang yang beriman kalbu mereka akan menjadi lunak dan mereka akan menjadi khusyuk karena ayat-ayat Allah maka bagaimana kiranya ketika seseorang jauh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya mereka seperti yang Allah katakan Allah kisahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan Faqala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan wahai Rabbku sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini terjauhkan. Tidak mereka baca. Tidak mereka pelajari, tidak mereka tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menjauh daripada tilawatul Quran. Jelas akibat daripada itu adalah kerasnya kalbu mereka. Kemudian yang ketiga beliau sebutkan istighal al-insan bid dunia. Sibuknya seseorang dengan hal yang sifatnya duniawi. Mereka lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya duniawi yang tentu akan membuat perhatian kepada akhirat terkurangi Bahkan bisa jadi tidak mendapat tempat dalam kolbunya urusan-urusan akhirat itu. Naudzubillah min Dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan bal faqr akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang saya takutkan atas kalian. Bukan kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian Walakin akhsha alaikumud dunia an yuftah alaikumud dunia. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika dunia dibukakan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian berlomba-lomba, bersaing dalam menumpuk-numpuk harta duniawi. Fa kum kama hum sehingga dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia pernah menghancurkan umat sebelum kalian. Nah, ini. Jadi al-istighal bid dunia lebih sibuk dengan urusan duniawi melupakan akhiratnya jelas akan berakibat kolbu semakin kaku, semakin keras. Ya. Dan gersang, kering terasa ketika dia seperti itu. Dan yang keempat beliau sebutkan yaitu ketika dunia lebih dia pentingkan kaitannya dengan sebelumnya. Lebih dia perhatikan. Menjadi perhatian besarnya adalah dunia bukan akhiratnya. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah dan Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa e, seorang ketika lebih memperhatikan dunia Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya antara dua matanya padahal dia tidak akan mendapatkannya kecuali yang sudah ditulis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak lebih daripada itu tapi dia menjadi hina. Sekalipun dia banyak harta, tapi kefakiran ada di depan matanya. Sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau orang yang akhiratnya dia pentingkan, Allah akan berikan kecukupan kepadanya dan dunia justru mengejar-ngejar dia datang kepadanya dunia dalam keadaan hina dunia tersebut. Ya. Hina datang, uh, dunia datang justru kepadanya dalam keadaan terhina. Nah, kemudian ahibati fillah rahimakumullah. Beliau pun ditanya di kesempatan yang lain tentang asbab qaswatil qalb. Sebab-sebab kerasnya kalbu dalam kesempatan yang lain beliau menambahkan di antara sebab kalbu menjadi keras kaunul insan la yadhkurullah illa qalila bahwa seseorang tidak banyak berzikir jarang berzikir ini juga menjadi sebab kalbu menjadi keras ya banyak tidak uh, banyak melupakan Allah Azza wa Jal, sedikit berzikir. Nah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalbu manusia kalau tidak diisi dengan kebaikan maka keburukannya akan mengisi. Biasanya seperti itu. Maka ketika dia sedikit daripada zikrullah maka akan banyak terisi dengan zikr ghairillah. Mengingat selain Allah Azza wa Jalla yang lebih banyak dan kalau selain Allah yang dia ingat-ingat Selain agama Allah, selain syariat Allah Yang dia ingat-ingat Tentu ya, Membuat kalbunya semakin keras Semakin jauh dari Allah Azza wa Jal Dan Nabi SAW menasihatkan kepada Seorang sahabat agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Dan sedikit zikir merupakan sifat daripada sifat-sifat orang munafik. La yadhkuru la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dan lihatlah bagaimana sifat orang munafik. Apapun ayat yang disampaikan kepadanya tidak membuatnya takut kepada Allah. Selalu saja mereka melanggar dan mereka jauh daripada uh, syariat yang benar karena kalbu mereka sudah keras. Kalbu orang-orang munafik yang tidak pernah atau jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyebutkan di hmm, kesempatan eh, ini juga menambahkan wa min asbabi qaswatil qalbi aidha juga termasuk sebab kerasnya kalbu kasratul mizah wal la'ib wat talahi bil asdiqa wal ahl banyak bersenda gurau, bermain-main. Nah, bukan bersenda gurau itu tidak boleh, tapi ada waktunya, ada saatnya, ada porsinya. Ketika hal itu dilakukan lebih daripada kadarnya, maka akan menjadi buruk baginya yaitu termasuk diantaranya menjadikan kalbu semakin keras. Ya. Dahulu sebagian sahabat uh, mengatakan kepada Nabi saw inna ida innana kunna indaka fa innana nakhshah hatta ka'annana nushahidul jannah wal nar Ya Rasulullah kalau kami di hadapan anda Kami menjadi khusyuk Seolah-olah kami melihat surga dan neraka Tapi kalau kami kembali kepada keluarga kami Kepada anak-anak kami Kami melupakan itu semuanya Nah bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa mendengar maw'idah, mendengar nasihat dulu sahabat mendengarnya dari Rasulullah membuat mereka khusyuk. Ketika jauh daripada maw'idah, jauh daripada zikrullah walaupun melakukan sesuatu yang awalnya mubah, mereka merasa beda. Kok lupa dengan semuanya itu? Sahabat itu kemudian datang kepada Rasulullah dan sampai mengatakan ya Rasulullah nafaqah handalah Hamzalah telah berbuat kemunafikan ya Rasulullah. Maksudnya dirinya. Kemudian dia ceritakan hal itu. Lalu Nabi mengatakan, "Sa'atan sa'ah, tidak wahai Hamzalah tapi sesaat dan sesaat." Artinya masing-masing ada waktunya. Sesaat kamu seperti ini, sesaat kamu seperti itu. Yang penting tadi pada porsinya. Tapi kalau itu sudah di luar porsinya, sehingga banyak uh, bermainnya maka akan berakibat buruk akan berakibat kolbu menjadi keras tidak lagi mudah menerima nasihat kemudian Syekh bin Baz rahimahullah beliau juga menyebutkan tentang sebab-sebab qaswatul qalb, kerasnya kalbu ketika beliau ditanya "Wa ma hiya asbabuhu?" yakni asbab qaswatul qalb. Apa sebab-sebab kalbu itu menjadi keras? Beliau menyebutkan adz-dzunub wal ma'asi. Dosa-dosa dan maksiat. Semakin banyak dosa dan maksiat, kalbu semakin keras. Dan semakin Eh, terbiasa dengan maksiat tersebut seperti yang tadi kita sebutkan akhirnya kalbu mayit mati berikutnya kata beliau kasratul ghaflah banyak lalai ini sama dengan tadi yang disebutkan Asyab bin Utsaimin sedikit zikrullah lebih banyak lalainya dan hal ini banyak sekali menimpa kita semuanya ya. Lebih-lebih di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang melalaikan, mulhiat, Hal-hal yang melalaikan kita. Ya. Banyak hal. Apalagi hiburan-hiburan itu jelas sangat melalaikan. Dan umumnya manusia justru senang dengan yang seperti itu. Di samping umumnya mengandung maksiat, Seandainya pun tidak, tapi umumnya mengandung apa? Mulhiat hal-hal yang melalaikan daripada zikrullah. Nah, jadi bab kasratul ghaflah banyak lalai ini kalau kita melihat diri kita sangat banyak sekali kita jatuh padanya. Dan begitu berbeda kondisi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam hadis kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah di segala keadaannya. Nah, adapun kita mungkin terhitung seberapa persen dari waktu kita kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sholat kita pun kita banyak kecolongan. Ya, dalam sholat kita yang itu adalah zikir yang Allah katakan akimis sholat li zikri tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku itu saja kita banyak kecolongan bagaimana dengan selain sholat dalam kita bekerja dalam kita beraktivitas apalagi kita memang jatuh dalam hal yang sifatnya menghibur tapi akhirnya ya lalai terhadap zikrullah. Nah, hati-hati dari hal seperti itu. Kalau tidak terkontrol maka bisa menjadikan kalbu kita semakin keras. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah menambahkan wa suhbatu al wal fusaq. Di antara sebab qaswatul qalb adalah suhbatul ghafilina wal fusaq bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang lalai juga. Wal fusak dan orang-orang yang fasik. Nah, pergaulan. Bergaul dengan orang-orang yang lalai akan membuat orang pun menjadi lalai daripada zikrullah. Nah, kalau begitu memang wajib memperhatikan pergaulan kita. Ya. Wal fusak, orang-orang fasik. Ya, lebih lagi kalau dengan ghafilin orang-orang yang lalai itu berakibat buruk apalagi bergaul dengan orang-orang yang fasikin, orang-orang yang fasik. Kullu hadhil khilal min asbabi qaswatil qalb. Semua ini kata beliau termasuk daripada sebab-sebab qaswatul qalb. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini tambahan dari uh, Syekh bin Baz rahimahullah tentang sebab-sebab kolbu menjadi keras. Kemudian mereka memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Di antaranya disebutkan oleh uh, Syekh bin Utsaimin rahimahullah فلهذا lil insan إذا ra'a min qalbihi qaswatan an yubadir bil ilaji qabla an yatahajjar wa ya'jiz an ilajihi oleh karenanya sudah semestinya lil insan bagi manusia idza ra'a min qalbihi qaswatan kalau dia melihat dalam kalbunya qaswah mulai dapat mendeteksi ada qaswah dalam kalbu saya masih untung dia masih bisa merasa masih untung. Kalau dia sudah tidak merasa, ini yang berbahaya. Maka bagi orang yang melihat rupanya kalbu saya mulai kasi, mulai keras. Kata beliau, an yubadir bil ilaj, segera diobati. Qabla an yatahajjar, sebelum mengeras dan membatu. Waya ajiz an ilajihi, sebelum dia tidak mampu untuk mengobatinya. Jangan sampai terlambat. Obati kalbu yang mulai terdeteksi uh, mulai mengeras tersebut. Apa yang dilakukan? Beliau rahimahullah mengatakan yakni uh, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla Lianna ta'atallah tujibu linal qalb wa riqqatahu wa ruju'ahu ila Allah. Segera taat kepada Allah. Lakukan amalan-amalan takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Karena taat kepada Allah akan membuahkan kelembutan kalbu. Wa ruju'ahu ila Allah membuat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dawa'u dzalik obat daripada qaswatul qalb adalah bil iqbal ala Allah, menghadap Allah Azza wa Jal. Wal inabah bertaubat kepadanya, wa kathrat dzikrihi. Banyak berzikir kepada Allah, wa kathrat qiraatil Quran, banyak membaca Al-Qur'an. Wa kathratit ta'at bihasabil mustata'. Dan sebisa mungkin memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullah Beliau mengatakan wa hifzi wa suhbatul akhyar di samping taat kepada Allah dia mengatakan wa suhbatul akhyar bergaulah dengan orang-orang yang baik wa hifzul waktu bidzikri wa qiraatil qur'ani wal istighfar jaga waktu dengan banyak berzikir banyak baca Quran dan istighfar wal bu'd an suhbatil ghafilin wal ashrar dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang lalai daripada zikrullah serta menjauhi pertemanan al-ashrar orang-orang yang buruk maka dengan itu yatibu qalbuhu qalbu akan menjadi baik wayalinu dan akan menjadi lembut Allah berfirman ala bidzikrillah tatmainnul qulub ketahuilah bahwa dengan zikrullah kalbu akan menjadi tenang dan tentram yakni karena lembut karena lunak karena tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala demikian nasihat Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh bin Utsaimin rahimahumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya beliau menyebutkan di sini hal yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Yaitu dha'ful qalb. Dha'fu al-qalb. Lemahnya kalbu. Bab dzikru dha'fil qalb. Kalbu yang lemah. Kalbu yang lemah berbeda dengan Al-qalbu al-qasi, qalbu yang keras. Ini bukan lunak lembut tapi lemah. Artinya tidak kokoh di atas kebenaran, tidak kokoh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Tidak kokoh di dalam memegang uh, prinsip untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalbu yang lemah. Ini adalah fase yang berikutnya nanti bisa sampai kepada al-qalbu al-qasi, kalbu yang keras. Nah, kalbu yang lemah ini termasuk hal yang bahaya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalau bukan karena uh, karunia Allah Azza wa Jal di mana Allah mengokohkan kalbu, menyabarkannya, maka seseorang bisa jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran. Di antaranya Allah sebutkan pada kisah Ashabul Kahfi pada ayat yang ke-14 dari surat Al-Kahfi. Kita ingat bagaimana Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu birabbihim Wazidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Mereka hidup di suatu masyarakat yang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Sementara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Maka mereka mendapat ujian yang berat. Mereka mendapat cobaan yang berat sehingga mereka menjauh dari masyarakat tersebut dan menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka warabatna ala qulubihim. Warabatna ala qulubihim dan kami kokohkan dan kami sabarkan kalbu mereka. Nah, lihatlah dengan karunia Allah kepada mereka sehingga Allah kokohkan kalbu mereka. Allah sabarkan menghadapi ujian dan cobaan. Akhirnya mereka tetap istiqamah. Mereka tahan, mereka kuat menghadapi ujian dan cobaan yang mereka hadapi di tengah masyarakat yang kafir. Nah, kalau seseorang tidak memiliki kalbu yang kokoh alias dia kolbunya lemah maka dia akan jatuh dalam ujian-ujian dan cobaan-cobaan tersebut maka berhati-hatilah dari kelemahan kalbu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisahkan dalam ayat yang lain disebutkan oleh uh, Allah azza wa jalla di dalam Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ala harf di atas harf eh, harf harf itu ibarat kita pinggir jurang ya yang sangat mengkhawatirkan sehingga dengan kondisi dia yang seperti itu sangat membahayakan Allah katakan fa'in asabahu khairun itma'an nabi kalau asabathu asabahu khairun menimpa dia sesuatu yang baik yang menyenangkan ya dia tenang dia tentram tidak ada masalah tapi in asabathu fitnah kalau dia tertimpa fitnah ujian cobaan maka inqalaba ala wajhi dia berbalik terbalik di atas wajahnya tersungkur maka dia pun rugi dunia dan akhiratnya dan itu kerugian yang nyata. Nah, pada ayat ini Allah mengisahkan tentang seseorang yang apa? Dhaiful qalb, kalbunya lemah. Ini buahnya. Ya, ketika tidak ada ujian, dia berjalan baik. Dia bisa beribadah kepada Allah, dia bisa taat. Tapi ketika ada ujian dan semua tidak akan lepas dari ujian maka dia langsung tersungkur langsung tersungkur karena tadi diibaratkan ibadah kepada Allah di bibir jurang ya mengkhawatirkan sekali ikhwan fillah rahimakumullah inilah pentingnya al-qalbul qawi kalbu yang kuat yang kokoh di atas al-haq Ya, lawan daripada al-qalbu taif kalbu yang lemah yang mudah tersungkur ketika tersandung ujian-ujian. Insyaallah kita lanjutkan mbak isya. Tafadhal. Muadzin Bismillah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan pada ayat yang lain bagaimana keadaan seorang yang kalbunya lemah pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wa minan nas di antar manusia man yaqul ada yang mengatakan amanna billah kami beriman kepada Allah Faida udhiya fillah Kalau dia diberi gangguan di jalan Allah Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah Dia menjadikan Siksaan manusia Seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala Apa maksudnya? yakni orang tersebut Ketika Dia mendapatkan ujian dan cobaan ancaman siksaan dari manusia dia justru lebih takut kepada ancaman dan siksaan manusia daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Adab Allah yang mesti dia takuti, yang mesti dia jauhi. Tapi sekarang justru berbalik. Justru adab manusia, siksa manusia yang dia takuti, dia jauhi. Padahal akibatnya dengan itu dia mendapat siksa Allah dan hukuman dari Allah. Dia ternyata lebih takut kepada manusia daripada Allah Azza wa Jal. Mengapa demikian? Padahal dia sudah mengatakan aman nabilah. Kami beriman kepada Allah. Tapi ternyata ketika datang ujian atas pernyataannya tersebut baru terbukti ternyata dia justru lebih mengedepankan takutnya kepada manusia daripada takutnya kepada Allah. Mengapa? Tidak lain kecuali kalbu yang lemah. Tidak kokoh di atas al-haq. Tidak seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-muhajirun, kaum muhajirin dan para sahabat yang pertama as-sabiqun al-awwalun. Lihatlah bagaimana Ammar bin Yasir. Lihatlah bagaimana Sumayyah ibu Ammar dan lihat lihatlah bagaimana ayah Ammar yang terbunuh di awal-awal Islam demi mempertahankan akidah. Inilah para teladan dalam kekokohan kalbu. Apapun resiko yang mereka hadapi, mereka akan hadapi sekalipun nyawa mereka melayang dalam siksaan-siksaan. Nah, Bilal bin Rabah dan yang lain dari para sahabat Khabbab dan yang lain. Tidak seperti yang Allah ceritakan pada ayat-ayat tadi di mana dengan mudah dia terjatuh tersungkur ketika diuji. Ingatlah seperti yang Allah ingatkan bahwa tiap manusia pasti mendapatkan ujian. Penulis di sini menyampaikan dan mengingatkan bahwa Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Al-Ankabut pula ayat yang pertama sampai ketiga Alif Lam Mim Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim Falaya'alamanna Allahu alladhina sadaku Walaya'alamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka mereka maka pasti Allah mengetahui siapa yang jujur dan Allah pasti mengetahui siapa yang dusta. Jadi orang yang beriman mengikrarkan imannya pasti mendapatkan ujian. Maka bergembiralah mereka yang kalbunya kokoh sehingga akan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla bahwa mereka sadaku, jujur. Dan celakalah mereka yang kalbunya lemah karena dengan ujian akan tersingkap bahwa dia adalah gadibin orang-orang yang dusta. Dan terbukti pula di zaman Rasulullah SAW mereka yang lemah kalbunya sebagaimana terbukti mereka yang kokoh. Kalau tadi kita contohkan bagaimana para sahabat yang kokoh kalbunya, maka di sana juga ada contoh-contoh orang-orang yang lemah kalbunya yaitu orang-orang munafik. Ya. Allah katakan ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah di ujian itulah mereka berguguran. Ketahuilah fil fitnati saqatu, di ujian itulah mereka berguguran. Datang perintah dari Allah Azza wa Jalla. Beberapa perintah maka disitulah tampak kemunafikan orang-orang munafik. Perintah untuk berjihad fi sabilillah. Berperang yang itu sebagai salah satu bukti kesetiaan seorang yang menyatakan imannya. Mereka justru mengatakan inna buyutana aurah. Rumah-rumah kami kosong, tidak ada yang menjaga. Kami mesti menjaga. Peralasan, cari alasan untuk tidak ikut berperang. Ya. Yang lain cari alasan yang lain. Bahkan bukan hanya dalam bab jihad yang itu begitu berat. Sampai dalam sholat berjamaah pun tampak kemunafikan mereka. Tampak kedustaan mereka. Diuji dengan kewajiban sholat berjamaah. Tampak lemahnya kalbu mereka. Allah pun mengatakan Wa idha kamu ila sholati kamu kusala. Kalau mereka berdiri menegakkan salat, mereka melakukannya dengan malas-malasan. Itulah orang-orang munafik. Yuraunan nas, itu pun mereka ria. Ingin dipuji manusia, wala yadhkuruna Allah illa qalila dan tidak mengingat Allah kecuali sejenak. Dikatakan oleh sebagian sahabat bahwa dulu semangatnya para sahabat dalam sholat berjamaah Sampai orang yang sakit pun ingin ikut berjamaah padahal ia mendapat uzur untuk tidak berjamaah. Walaqad kana ar yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fis Sungguh seseorang dipapah oleh dua orang sampai diberdirikan di barisan orang-orang yang sholat berjamaah. Ini para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Wa ma takhallafa minna illa munafikun ma'lumun nifaq. Dan tidak ada yang sengaja tidak mengikuti jamaah di antara kami saat itu kecuali orang yang munafik yang jelas kemunafikannya. Nah, jadi syariat-syariat Allah Azza wa Jalla adalah ujian-ujian yang dari situ akan tampak orang-orang yang akuya kuat dalam kalbunya sehingga terus mengamalkan hukum-hukum Allah sekalipun berat. Terus istiqamah sekalipun berat. Tapi Orang-orang yang du'afaul qalb, kalbunya lemah, di situ akan tampak pula ya, dia tidak akan tangguh menghadapi ujian-ujian ketaatan kepada Allah Azza wa Jal Allah pun mengisahkan contoh yang lain dari contoh-contoh du'afaul qalb, orang-orang yang lemah kalbunya. Di antaranya adalah Bani Israel ketika disuruh oleh Nabi Musa berperang. Allah Azza wa Jal menceritakan hal itu pada surat Al-Maidah ayat yang ke 22, 23 dan 24 dan beberapa ayat. Ketika Nabi Musa ingin masuk ke Baitul Maqdis. Ternyata di Baitul Maqdis telah dikuasai oleh orang-orang kafir yang berbadan besar, bertubuh besar. Yaitu suatu kaum yang disebut dengan Amalikoh. Ya, dahulu orang-orang Al-Amalikoh adalah orang-orang yang berfisik besar, melebihi umumnya. Maka Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berperang melawan mereka. Nah, Bani Israel sudah diberi kemuliaan besar, diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Mukjizat-mukjizat besar mereka lihat, di antaranya menyeberangi Laut Merah, dibelah itu Laut Merah. Sehingga mereka selamat dari Fir'aun dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Ketika ingin masuk ke Baitul Maqdis, ternyata di sana dikuasai Amalikah. Maka Nabi Musa mengajak untuk memerangi mereka. Disebutkan wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa ay yakhruju minha fa inna dakhilun. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka mengatakan wahai Musa, di sana ada kaum orang-orang yang jabarin, Ya, yang dimaksud orang-orang amalikah yang besar, tubuhnya kuat. Maka mereka takut menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ketakutan. Akhirnya apa kata mereka kepada Musa? Kata-kata yang betul-betul sangat buruk. Mereka mengatakan kepada Musa, "Idhab anta wa rabbuka inna hauna qa'idun." Pergilah engkau bersama Robmu dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk-duduk di sini. Nauzubillah. Terucap kata seperti itu dari mulut-mulut mereka, luar biasa. Di mana adab terhadap Allah Azza wa di mana adab terhadap nabinya yang mulia. Wa kana indallahi wajiha. Musa adalah rasul yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Tapi kalau Allah saja enggak selamat dari mulut-mulut mereka, bagaimana nabi-nabi akan selamat dari mulut mereka? Nah, terucaplah kata-kata itu dari mereka. Ini buah daripada apa? Tidak lain kecuali daripada dha'ful qalb, qalbu yang lemah Kebenaran sudah mereka ketahui. Tinggal mereka perjuangkan dengan mati-matian. Mestinya begitu. Tapi ternyata karena kolbu yang lemah, kebenaran yang mereka ketahui tidak mampu mereka perjuangkan. Takut hanya melihat kaum yang besar tubuhnya. Itulah sebagian contoh daripada dha'ful qalb Berbeda dengan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dalam perang Badr. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in penuh dengan keterbatasan. Mereka pergi bukan untuk berperang. Sehingga persenjataan mereka terbatas. Mereka pergi untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, kafilah dagang Quraisy. Itu ancang-ancang mereka. Tapi ternyata di kemudian perjalanan mereka, mereka mesti berperang. Lihatlah perpindahan kesiapan mental mereka dari ingin menghadang kafilah dagang yang tidak punya senjata kecuali sekadarnya mesti menghadapi pasukan perang nah, lihatlah bagaimana perpindahan kesiapan mental mereka bukan hanya itu ternyata kafilah dagang itu berubah menjadi pasukan perang karena kafilah dagang terselamatkan yang datang justru pasukan bantuan dari musyrikin Quraisy. Bukan hanya itu. Ternyata jumlah mereka lebih besar daripada jumlah kaum muslimin. Mereka hanya berjumlah 300-an orang sementara pasukan perang musyrikin sekitar 1000 orang mau tidak mau. Ya, mereka mesti bertempur. Kondisi yang sangat mengerikan yang Allah katakan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seperti mereka itu tergiring kepada kematian dalam kondisi mereka melihat. Kalau bukan karena kalbu yang kawi, kalbu yang kuat, mereka akan mundur. Mental akan mereka, mental mereka akan jatuh dan mereka tidak akan melanjutkan. Tapi lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi berpidato di hadapan para sahabat. Nabi sebut para muhajirin berulang kali. Sesungguhnya Nabi ingin menyebut-nyebut Ansar, ingin melihat bagaimana kesiapan mereka kaum Ansar. Ini ujian bagi mereka kaum Ansar. Maka segera mereka menjawab dengan penuh kesiapan. Diriwayatkan di antara kata-kata mereka menyinggung ucapan Bani Israel. Kami tidak akan mengucapkan seperti kata-kata Bani Israel. Tapi kami akan mengucapkan idhab anta faqatil inna ma'aka muqatilun. Pergilah engkau wahai nabi dan berperanglah kami akan berperang bersamamu. Nah inilah Ashabul Qulub Al-Qawiyah Para pemilik kolbu yang kuat Tangguh Kokoh Sehingga mereka berjuang mati-matian Melawan kaum musyrikin Baik muhajirin maupun ansar Tanpa rasa takut sedikit pun Nah Makanya mereka mendapat pahala yang begitu besar pahala yang sangat besar karena perjuangan mereka dan Allah menangkan mereka dan Allah katakan bahkan kepada mereka i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum berbuatlah kalian semau kalian aku telah mengampuni kalian pahala besar bagi para pejuang perang Badar karena perjuangan mereka tidak lain perjuangan mereka yang mereka lakukan itu karena iman yang kuat, kalbu yang kuat. Itulah buah daripada kuatul qalb. Berbeda dengan orang-orang yang Allah kisahkan tentang Bani Israel. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. <clears throat> Beberapa hal terkait dengan hal ini. Semoga Allah Azza wa Jal mengokohkan kalbu kita. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jal, kita tidak akan bisa memiliki kalbu yang kuat tersebut